Kemudian para ikhwah, sebagai konsekuensi seorang yang berdakwah pasti akan mendapatkan rintangan dan tantangan. Pasti dia akan menemukan berbagai onak dan duri di dalam ataupun di medan dakwah yang sedang dia tempuh. <clears throat> Karena memang demikianlah sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang mengajak orang lain untuk berada di atas jalan Allah ataupun berdakwah kepada orang lain memerlukan kesabaran as-sabru fi sabar atas gangguan ketika melaksanakan dakwah tersebut. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah ataupun sejarah para rasul terdahulu, mereka juga memang mereka memang mendapatkan berbagai macam eh, rintangan dan halangan, kendala-kendala yang mereka dapati di medan dakwah. <clears throat> Bahkan ada di antara mereka yang sampai menyabung nyawanya dalam rangka mempertahankan dakwah tersebut. Oleh karena itu dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablik" Sesungguhnya telah dustai para rasul sebelum kalian. Sebelum kamu, sabaru ala ma kudzibu dan mereka sabar atas kedustaan-kedustaan yang mereka dapati pendustaan dari kaumnya wa uzu kemudian mereka pun disiksa ataupun diintimidasi ditekan jadi bukan hanya sekedar tidak diterima dakwahnya tapi malah disiksa dan ditindas oleh kaumnya hatta nal hatta atahum nasruna sampai datang pertolongan kami. Oleh karena itu para ikhwatiddin azza wa iyyakum dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Wala tahsabanna alladziina eh, Afwan, eh, ayatnya agak lupa. Wa ma'asani wal syaitan anfa. Baik, kita lanjutkan. Tantangan-tantangan yang kita dapati di dalam medan dakwah itu satu perkara yang sudah lazim di medan dakwah dan memang demikian sunnahnya. Dan memang demikian sunnahnya. Oleh karena itu para ikhwah, klasifikasi para rasul juga berkaitan dengan besar ataupun berat tidaknya tantangan dakwah yang mereka hadapi para rasul yang terpilih di antara para rasul yang lain-lainnya contohnya rasul ulul azmi mereka diklasifikasikan sebagai rasul ulul azmi dikarenakan kesabaran yang mereka lakukan ketika menghadapi kaumnya oleh karena itu para fillah azza wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran mereka sebagai contoh bagi umat manusia. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Karena memang rasul inilah, rasul ulul azmi inilah yang paling besar tantangannya dibandingkan tantangan atau perintangan yang dihadapi oleh rasul-rasul yang lainnya. Rasul ulul azmi ini ada lima. Di antaranya yaitu Nabi Muhammad, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Kita lihat bagaimana tantangan yang didapati oleh Nabi Nuh. Mereka berdak dia berdakwah siang dan malam. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, Aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam hari. Coba bayangkan, siang dan malam hari dia berdakwah. Kalau kita mungkin siang saja, itu pun hanya satu jam. Itu pun kalau nggak dijemput nggak datang kan begitu. Namun kita lihat bagaimana Rasul Ulul Azmi di antara Nabi Nuh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menumpahkan isi hatinya, menumpahkan perasaan sedihnya, Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. Wahai Rabbku, aku telah berdoa kepada aku telah berdakwah kepada berdakwah mendakwahi kaumku layla wa nahara. Siang dan malam hari. Namun bagaimana reaksi kaumnya? Falam yaziduhum du'ai illa firara. Namun sangat disayangkan dakwahku tersebut bukan menambah mereka, menjadikan mereka bertambah dekat, tapi malah mereka menjadi bertambah lari. Wa inni da'autum litaghfira Dan aku berdakwah kepada mereka, mengajak kepada mereka agar Allah agar engkau men, e, mengampuni dosa mereka. Ja'alu asabi'ahum mereka letakkan jari mereka di telinga mereka. Coba bayangkan kita berdakwah mengajak kepada jalan yang baik tiba-tiba dia letakkan orang yang diajak dakwah menutup kupingnya kira-kira bagaimana sakit sekali kan begitu padahal dia tahu ini rasul ya rasul masa tidak tahu rasul tahu inilah jalan yang benar kalau selain rasul mungkin kadang-kadang ada ragu-ragunya kan begitu rasul mengetahui inilah yang paling benar karena dia mendapat mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dia menginginkan kebaikan untuk umat manusia, mengajak mereka untuk masuk ke dalam surga, mengajak umat manusia untuk memperoleh keriduan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka sendiri. <clears throat> Namun apa perlakuan mereka, reaksi mereka malah meletakkan ataupun meletakkan jari mereka ke telinga. Artinya menutup telinga mereka. Padahal yang diajak untuk ke, agar mereka masuk pada kebenaran dan kebaikan juga untuk kebaikan mereka sendiri, bukan bukan untuk kebaikan para nabi. Kalau nabi ini sudah tahu. Oleh karena para ekafidin azallahu iyyakum <clears throat> kegalauan, kesedihan Nabi Nuh ditumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Wahai Rabbku, Aku telah berdakwah kepada kaumku malam dan siang hari, siang malam, siang malam. Namun mereka malah bertambah lari. Padahal Nabi Nuh dia diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala al al fasanatim illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun berdakwah siang dan malam hari. Coba bayangkan kalau dia diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun misalnya, berarti dia berdakwah selama 910 tahun coba. Kita berdakwah 5 tahun dengan orangnya itu itu saja dan nakan begitu. Kok ini ini saja orangnya. Kok nambah-nambah. Nanti pindah ke sana, ini juga yang datang. Pindah ke sana, ini juga yang datang. <laughs> rombongannya kok ini ini saja kan begitu nambah ya Allah kan begitu <laughs> coba kita bayangkan demikian dakwah para ekafidin Allahu ayyakum Nabi Nuh 110 tahun berdakwah siang dan malam hari jadi demikian para ekafidin Allahu ayyakum oleh karena itu wajar saja kalau dia dijadikan dikategorikan kepada Rasul ulul azmi kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh ya, ketika kaumnya mendustainya. Kemudian Nabi Nuh mendoakan pada Allah supaya kaumnya ini diazab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala eh, kemudian Nabi Nuh buat perahu. Buat perahu di padang pasir. Ya, buat perahu di tempat yang tidak ada lautan. Ibarat kata orang Indonesia, kamu bagaikan mengar bagaikan berperahu tanpa lautan, artinya sia-sia. Oleh karena itu apa reaksi kaumnya? Dikatakan orang gila kan begitu. Ya kalau antum buat perahu di jalan Haji Mansur ini, buat perahu kan begitu. Dikatakan orang gila. Namun Nabi Nuh tahu ini adalah merupakan awal daripada akan diturunkannya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dia tetap mengajak kaumnya, ayo kaumku, ayo kaumku, ikut ikut. Masuk perahu kita, sampai anaknya pun diajak untuk masuk perahu coba. Padahal sudah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala air dari langit, dibukakan Allah Subhanahu wa taala air dari bumi. Ya. Banjir sudah mulai melanda Nabi Nuh tetap berdakwah. Ya tentunya pertama sekali yang dia dakwahi adalah anak dan istrinya. Ketika anaknya mulai apa namanya terombang-ambing oleh banjir. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya kamana? Wahai anakku, mari ikut bersama kami. Dia itu sedang berenang padahal. Ya. Sedang berenang mengarungi apa melawan arus banjir. Demikian Nabi Nuh sebagai orang tua tetap merasa kasihan. Ya. Tetap merasa kasihan terhadap anaknya Qala rabbi eh, ya, ya Nayar kam ma'ana. Wahai anakku, mari, mari. Ikut bersama kami, naik perahu. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Tapi yang namanya si anak ini yang bandel, degil. Apa katanya? Qala sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Ah, kalau masalah begitu saja, aku akan pergi ke ke gunung supaya aku bisa terlepas dari uh, dari dari antaman ombak. Kata Nabi Nuh, Qala asimal yaum, hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang yang ikut naik perahu. Kita lihat di sini bagaimana seorang apa nama orang tua terhadap anaknya. Anaknya demikian degilnya, ya, demikian degilnya udah mau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia berusaha. Coba perhatikan ya. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Ketika anaknya sudah di apa namanya? di dihanyutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sungguhnya anakku itu kan termasuk keluargaku. Coba tetap dia kasihan, Allah. Demikian orang tua terhadap anaknya. Ini kadang-kadang si anak ya nggak tahu dikasihani kan begitu. Kalau kita lihat bagaimana seorang anak apa namanya e, seorang orang tua yang memelihara anaknya, apalagi orang tua ini seorang rasul coba mengajak anaknya kepada kebenaran. Begitupun tidak mau anaknya mau tidak mau anaknya mengikuti orang tuanya, sudah jelas akan dimatikan di situ, akan dihanyutkan, tetap tidak mau coba bayangkan. Betapa hancurnya hati Nabi Nuh ya bagaimanapun dia sebagai seorang sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya. Kadang-kadang si anak saja yang nggak kasihan dengan orang tuanya. Kan begitu orang tuanya sudah perginya gelap, pulangnya gelap. Artinya perginya subuh, nanti pulang sudah malam. Si anak tinggal, "Pak, semester ini 3 juta. Tenang, nah, belajar saja kalian." Kan begitu. Tapi nanti ketika disuruh Tolong nak bawa ini. Aduh pak, sedang sibuk buat skripsi. Kadang-kadang seperti itu. Kita kembali pada dakwah tadi. Kita lihat, ya. Kita lihat dakwah. Demikianlah tetap saja ada rintangan-rintangan. Oleh karena itu, para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum semakin ya, semakin besar tantangan yang dihadapi di dalam medan dakwah ini, maka itu artinya akan semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-bala bala bala itu sesuai dengan bagaimana kuatnya keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin hebat juga bala yang akan ataupun bala apa namanya cobaan yang akan dia terima. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ashad nasil bala al-ambiyah Sesungguhnya manusia yang paling hebat balanya, cobaannya yaitu para nabi. Karena memang para nabi adalah manusia yang tinggi derajatnya. Makanya kalau imannya juga masih masih ya uh, apa namanya ala kadarnya, maka bala yang datang juga ala kadarnya. Teser, teser begitu. Semakin tinggi keimanan seorang semakin kuat. Jangan dikira oh, aman, enggak semakin kuat ya setan yang ganggu pun nggak nggak level-level awam lagi, sudah levelnya RT begitu kan. Semakin kuat ya ah, sudah di, dikerahkan yang lebih hebat lagi, yang lebih berpengalaman lagi, yang lebih profesional lagi kan begitu dalam menyesatkan umat manusia. Dan demikian seterusnya sampai mati. Tidak ada sebenarnya di dunia ini kita hidup santai. Sebenarnya tidak ada. Di dunia hidup santai itu sebenarnya tidak ada. Karena setiap saat setan akan terus mengintip kita kapan kita lengah. Begitu lengah masuk. Nah, begitu satu poin dia begitu. Ketika kita siap siaga, siaga satu misalnya, ya saya hari ini siaga satu, sudah siaga satu lah. Itu ditunggu setan. Kapan dia silap silap masuk kan begitu. Aja demikian para ekofidin azza wa iyyakum. Wa kullama qawiyat al-adha qaruban nasr. Semakin kuat intimidasi tersebut, tekanan tersebut, maka akan semakin dekat. Akan semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat para sahabat dahulu ketika mereka mendapat uh, tekanan dari orang-orang Quraisy, mereka sampai berucap, "Mata nasrullah?" Kapan lagi datang pertolongan Allah? Sudah sampai seperti ini hebatnya tekanan-tekanan orang Quraisy. Mata nasrullah? Kalau kita kan tidak ada seorang pun yang e, ketika dia beriman ataupun berakidah akidah salah menurut pemahaman sahabat kan tidak ada yang di, di digergaji kepalanya kan nggak ada ya paling uang jajannya saja dipotong nggak masalah lah betul nggak ada kan wah kamu sudah pakai jenggot kalau kamu nggak cukur jenggotmu kupenggal lehermu kan nggak ada eh, kamu ikut kajian salah kan begitu kalau nggak kalau nggak kamu tinggalkan maka akan aku rajam kan nggak ada Nah, jadi demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Makanya keimanan kita itu sebegitulah. Sebegitulah keimanan kita. Jangan dikira kalau sudah sering ngaji kalau saya sih keimanan saya e, dibandingkan mereka masih di atas sedikit lah kan begitu. Merasa bangga dia memiliki dikira dia sudah memiliki level yang semakin tinggi. Padahal semakin tinggi levelnya, semakin kuatlah tantangan-tantangan yang akan dia hadapi. Ah, jadi demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Walaysa an-nasru mukhtassan bi anna bi ayyam saral insan bi ayyam saral insan fi hayatihi. Yang namanya pertolongan itu tidak khusus ketika si manusia itu sedang ketika dia hidup saja. Wa yara da'watahu, kemudian dia lihat pengaruh dakwahnya. Wa qad tahaqqaqa bal nasr yakunu ah, yara athar da'watihi athara da'watihi qad tahaqqaq bal an-nasr qad yakunu walau ba'da al-maut, walau ba'da mautihi. Bahkan pertolongan itu bisa jadi ada setelah dia meninggal. Artinya setelah dia meninggal baru dakwah yang dia tinggalkan itu mulai bisa diterima oleh masyarakat. Sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tersebarnya itu kan setelah beliau meninggal. Sebelum itu ketika dia uh, masih hidup ya masih sekitar sekitar hijat saja, tapi setelah itu kita lihat bagaimana uh, bagaimana apa namanya perkembangan dakwah beliau sampai ke apa namanya sampai ke seantero jagat kan begitu. Kita lihat bagaimana kesabaran seorang dai. Contohnya saja seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah akhirnya dipenjara dikarenakan e, menegakkan, mengibarkan bendera kebenaran. Apa katanya? Ya. Fa'in sajaduni sejenis halwa. Kalau mereka memenjarakanku, maka penjara ini sebagai halwat untukku. Halwat itu artinya lebih memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qataluni faqad li syahadah. Kalau mereka bunuh, berarti matiku mati syahid. Jadi seorang dai itu diapain saja tidak akan bisa menghentikan dakwahnya. Makanya kita lihat Ibnu Taimiyah ketika dia di penjara, Memang orangnya di penjara, tapi tulisannya suaranya memang bisa di bisa di, dikungkung, tapi tulisannya kan begitu para ekafidin insyaallah wa iyyakum. Demikian seorang dai yang yang ideal. Tetap sabar. Kemudian para ekafidin insyaallah wa iyyakum. Dalam surat Zariyat ayat 53, 52, wa kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah ma atal ladina min qablihim min rasul, yaitu rasul-rasul yang datang sebelum kalian. Illa qalu kecuali mereka dikatakan sahir, tukang sihir, aw majnun ataupun orang gila. Karena para rasul itu membawa mukjizat. Ya, membawa mukjizat, mukjizat yang tidak bisa diterima oleh akal. Makanya dikatakan ini bukan mukjizat tapi sihir. Atau dikatakan orang gila. Seperti Nabi Nuh dikatakan orang gila. Kenapa buat kapal di tengah-tengah padang Sahara? Dikatakan orang gila. Illa qalu sahirun aw majnun. Kecuali mereka katakan, mereka akan mengatakan ataupun menuduh ini tukang sihir atau atau orang gila. Para rasul Apalagi kita-kita ini, ini kadang-kadang masih dibilang kebanjiran ya dek ya, udah besoknya udah musbil lah dia. Masih dibilang kebanjiran. Padahal tidak tidak menyakiti kali lah. Iya, Kak, karena namanya juga musim hujan. Selesai kan? Kadang-kadang dibilang, "Aduh, Dek, kok mirip ya dengan kambing?" Kan begitu. Udah besoknya sudah malu kan begitu. Iyalah, lah Enggak cukur depan, cukur belakang dulu. Nah, gitu. Belakang dulu cukur, nanti sikit-sikit habis. Karena apa? Karena kurang tren. Kan begitu. Jadi demikian para ekofidin insyaallah Setiap amalan kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada tantangan-tantangan. Ya dari terutama dari orang-orang terdekat kita kan begitu. Ya, terutama dari orang-orang terdekat kita. Para akhwat misalnya pakai jilbab hitam, dari kira tak apa-apa kan begitu. Apalagi sudah mulai pakai cadar ya dibilang ninja lah, dibilang garong lah, tak apa-apalah. <laughs> ya, itu satu hal yang wajar-wajar saja. Satu hal yang wajar-wajar saja. Memang begitu. Ya, memang begitu. Kemudian dalam surat Furqan ayat 31, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi itu ada musuh dari kalangan orang-orang mujrim. Kemudian para ikhwan fillah wa iyyakum dalam surat Al-Insan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami turunkan kepada kepada kamu Al-Qur'an tanzila. Diturunkan Al-Qur'an itu merupakan satu nikmat ada Allah, eh, dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia khususnya umat Islam yaitu Al-Qur'an. Namun, apa kelanjutan ayat? Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah kamu dalam melaksanakan hukum Rabbmu. Dia dikatakan eh, uskur rabbak. Kalau begitu, bersyukurlah kamu, syukurin Rabb kamu. Tidak, tapi dikatakan fasbir li hukm. Bersabarlah kamu dalam melaksanakan hukum-hukum Rabb kamu. Itu berarti di dalam melaksanakan ketaatan kita juga memerlukan kesabaran. Untuk ke masjid saja kan kita perlu kesabaran. Untuk ke masjid. Kan begitu. Untuk melaksanakan satu kebaikan agar tetap konsisten. Itu juga perlu kesabaran. Untuk tetap ngaji se seminggu sekali saja kita butuh kesabaran. Kalau hari-hari yang lain waktunya lenggang. Setiap hari Sabtu ada saja kesibukan. Nah, misalnya begitu. Padahal teman itu yang kajian yang diikuti misalnya untuk tetap sabar. Ini memang susah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi dorongan, dorongan, dorongan kepada kaumnya, kepada umat Islam. Ahabul amal ilallah adwa muha. Amalan yang paling disukai Allah adalah yang paling yang paling kontinu. Wa inkallah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Oh, pada bulan Januari dia semua taklim habis dihadirinya dari mulai yang malam Senin malam Selasa pokoknya di mana-mana dihadiri sebulan bulan Januari senyap kan begitu senyap nanti bulan selanjutnya lagi nggak kedengaran suaranya bulan ketiga sudah main band dia ada yang seperti ini nah, ada yang seperti ini bukan nggak ada karena apa karena semakin jauh semakin jauh semakin jauh semakin mudah dihanyutkan oleh syaitan dengan arus namanya juga lingkungan ada yang demikian para evakuasi dan wa iyyakum jadi di samping kita harus tetap istiqomah, ya, kita juga minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap didoakan, agar kita hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasbir li hukmi bersabarlah kamu dengan hukum-hukum Rob kamu. Ya kita sendiri bisa introspeksi diri kita. Kira-kira sabar nggak kita dengan hukum-hukum Allah yang telah kita ketahui? Ya. Hukum-hukum Allah yang telah kita ketahui, sabar apa tidak kita dalam melaksanakannya? Nah, jadi demikian para ikhwatiddin, azallahu wa iyyakum. Para akhwat misalnya, ketika dia bertemu dengan teman-teman mungkin gak ada masalah mas, uh, yang berkaitan dengan dengan jilbab. Tapi ketika dia nanti bertemu dengan family, bertemu dengan sepupu-sepupu, bertemu dengan paman misalnya. Ya, bertemu dengan paman. Nah, kalau memang paman kan seperti ayah. Biasanya kalau paman ini lebih lebih menusuk ucapan-ucapannya begitu. Kalau ayah masih bisa kita lobby. Kalau paman ini artinya dibilang dekat enggak, jauh juga enggak kan begitu. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dakwah terang-terangan yang pertama di sofa, yaitu dakwah risalah yang pertama sekali menentang beliau adalah paman. Siapa itu? Abu Jahal, paman kandung. atau orang Padang, paman kontan, nggak kredit. Paman kandung, Ya Muhammad, taballaka. Ya Muhammad, celaka kamu. Kalau orang lain kan segan bilang Rasulullah celaka. Misalnya antum datang tetangga, "Hei, eh, kamu celaka." Segan kan? Tapi kalau paman kita, "Oh, celaka." Kan begitu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang disegani di tengah-tengah masyarakat uh, Quraisy pada saat itu, sampai diberi gelar Al-Amin. Tidak ada yang sanggup mengucapkan seperti itu kecuali pamannya. Tabballah kayak Muhammad, celaka kamu ya Muhammad ya. Alihada jamaah tada untuk ini kamu kumpulan aku, kakak kami untuk dengarkan ocehanmu. Ini paman. Inilah paman. Makanya sabar nggak kita dengan paman ini? Kita paman punya paman. Kemudian istrinya istrinya kan seperti ibu kita. Padahal kan bukan mahram. Nah, ketika kita tidak mau salam gimana? gimana ya? Perasaannya itu nggak bisa kita perasaannya sulit tuh nggak nggak menerima nggak nggak apa namanya nggak menerima salamnya. Levelnya seperti level ibu kita nggak salam apa katanya? Nah, begitu. Oleh karena itu para ekafidin azallahu iyyakum dalam menghadapi keluarga itu biasanya ya biasanya itu lebih rumit dibandingkan menghadapi orang lain. Kalau orang lain mencerca kita, emang gue pikirin. Tapi kalau paman sendiri tinggal satu rumah lagi. Bagaikan api dalam sekam kan jadinya. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin, azanallahu wa iyyakum. Seorang akhwat misalnya satu rumah dengan abang ipar segala macam, abang ipar, adik ipar semuanya. Sabar nggak dia pakai kaos kaki <laughs> kan begitu. Keluar kamar terpaksa pakai kaos kaki. Anda ketika pakai kaos kaki, dan apa dek? Sakit ya? Sakit flu apa kena demam burung? Kan begitu. Karena kaki itu kan aurat. Kalau wajah ini masih khilafiyah, tapi yang namanya kaki itu aurat. Tidak boleh dilihat oleh abang ipar, adik ipar. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini mulai maju mundur, maju mundur. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir li hukmi." Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah kamu dalam menjalankan hukum Rabb kamu. Memang demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Di dalam melaksanakan satu kebenaran saja kita butuh kesabaran. Butuh keuletan. Butuh untuk menebalkan kuping butuh untuk sering-sering apa namanya mengeraskan dada. Terkadang ya diam-diam dielus dada ini. Kenapa? Terasa ada bongkahan, ada yang mengganjal. Mau dilaksanakan bagaimana, enggak dilaksanakan bagaimana. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin. Azanallahu wa iyyakum. Wa isyaratun ila anna kulla ila anna kulla man qama al Qur'an fala budda ayyanala ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabr. Oleh karena itu, dalam ayat ini merupakan mengisyaratkan bahwa seluruh orang yang mau menegakkan Al-Qur'an pasti dia akan mendapati, pasti dia akan menemukan sesuatu yang membutuhkan kesabaran. Ya cercaan, tindakan dan lain-lain, dan lain-lainnya. lain lain dan lain lainnya lain Wandur ila halatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian lihat saja bagaimana kondisi Nabi sallallahu hina darabahu qaumuh ketika dia dipukul kaumnya. Kemudian fa'admuhu sehingga keluar e, mengalir darahnya wa huwa yamsahu dam an wajhihi sementara dia mengusap darah yang mengalir tersebut dari wajahnya wa yaqul dan dia katakan dan berdoa Allahumma firil qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ampunilah kaumku karena mereka enggak tahu. Coba bayangkan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita digitukan orang gimana? Adik kita pula yang begitukan. Ya, kita dakwahi nggak mau. Oh udahlah, mulailah naik paning kita kan begitu. Hilang kontrolnya. Orang tua pula yang bilang, apa nggak tahu sunnah mau SD saja bapak nggak tamat. Oh padi aja urus, urus urus orang. Kadang-kadang begitu. Ada yang seperti ini. Tidak berakhlak kepada kepada ayahnya sendiri coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilukai oleh kaumnya, apa itu? Apa jawabannya ya Allah? Apa doanya ya Allah? Ampuni mereka karena mereka nggak tahu. Orang tua kita, keluarga kita, mengapa mereka memperlakukan eh, kita seperti itu? Dikarenakan apa? Karena mereka nggak tahu saja. Terkadang kita itu nggak bisa menjelaskan, atau terkadang nggak pandai menjelaskan. Kalaupun menjelaskan, bawahnya mau marah saja. Ada yang seperti ini. Akhirnya ketika menjelaskan sambil marah-marah orang tua nggak paham. Ujung-ujungnya betul lah kau teroris. kan begitu. Dikarenakan apa para ekwah? Dikarenakan kurang sabar. Memang sabar itu mudah diucapkan, sabar. Sabar ya, sabar. Makanya para ikhwafidin azallahu wa dalam surat Al-Asr disebutkan watawasobil tawasau bil sabar ya, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihat nasihat menasihati dalam kesabaran. Misalnya antum terkena satu musibah ataupun terkena satu apa namanya mendapat satu tantangan ataupun satu problem yang cukup besar. Saya yang tidak kena problem, saya katakan sabar, begini begini begini begini. Walaupun kalau saya yang terkena belum tentu bisa. Makanya saling sabar menyabari. Ketika saya yang kena, ya antum menyabari. nyabari. Sabar Ustaz ya nanti toh juga <laughs> kan begitu. Makanya saling sabar menyabarkan. Watawaso bis sabar. Saling sabar menyabarkan. Watawaso bil hak Watawaso bis sabar. Saling uh, saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Kadang-kadang kan kita di dinasihatkan orang, aduh sabarlah karena begini begini. Kamu nggak tahu kamu. Coba kamu yang kena. Malah orang yang nasihati malah di dimarah-marahi ini keliru para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum ya. Keliru. Oleh karena itu para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. As-sabru salah satu aksam. Sabar itu ada tiga jenis. Sabar ala taatillah. Sabar di atas ketaatan Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar. Perlu kita ketahui di sini disebutkan sabar di atas ketaatan. Ketaatan itu suatu aktivitas tidak dikatakan ketaatan kecuali atas dasar syariat. Ya, atas dasar syariat. Ada orang yang terlalu sabar sehingga dalam syariat tidak dikatakan sabar. Bahkan dikatakan orang yang hulu, berlebih-lebihan. Contohnya apa? Contohnya uh, seorang yang sangat rajin ke masjid, rajin kali ke masjid, Tak tanggung rajinnya. Namun ketika turun hujan lebat, petir, banjir, dia pun tetap pergi ke masjid. Dengan apa? Saya harus sabar. Berenang pun saya akan pergi ke masjid. Kalau kita lihat secara zahir kan ya, sabar dia konsisten kan tetap pergi ke masjid. Berenang pun dia pergi ke masjid. Sampai di masjid tukar pakaian dia. Azan sendiri, imam sendiri. Apakah ini dikatakan sabar? Tidak. Tidak. Seorang dai misalnya mau berdakwah. Ya. Mau berdakwah. Misalnya ke Siantar misalnya. Ya. Punya mobil, tapi nggak mau dipakai. Kenapa? Saya mau jalan kaki, melatih kesabaran saya. Itu goblok namanya. Itu namanya? Iya. Ini bukan sabar namanya. Ini menyiksa diri. Dan di dalam Islam tidak ada kata seperti ini. Makanya ketika seorang sahabat bernazar, ya Rasulullah saya bernazar untuk berjemur di bawah mata terik matahari. Nazarnya. Kata Rasulullah, tak perlu seperti itu. Sudah kamu nazarnya di bawah lindungan matahari saja, di, di bawah naungan, di bawah teduhan. Karena masalahnya ini apa? Menyiksa diri. Begitu saya bernazar misalnya uh, saya mau sholat satu malam suntuk misalnya nggak tidur tidur selama 10 hari misalnya saya mau melatih kesabaran itu tidak dikatakan sabar karena sunnahnya nggak begitu makanya para ekafidin insyaallah iyyakum di dalam mengartikan ketaatan sabar di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala juga harus kita tahu bagaimana batasan-batasannya sehingga kita memang dikatakan orang yang sabar sebagaimana sabar yang dikehendaki oleh syariat. Tidak ifrod dan tidak tafwid. Tidak terlalu meremehkan, artinya tidak meremehkan yang namanya sifat sabar ini. Dan tidak terlalu sehingga melewati batasan syar'i. Makanya di sini dikatakan sabar di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sementara suatu amalan tidak dikatakan taat kepada Allah kecuali berdasarkan syariat. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Misalnya antum punya baju bagus, ya baju bagus, baju yang baru. Ah, saya nggak usah pakai baju yang baru aja. Kenapa? Saya mau sabar, mau zuhud. Tidak juga seperti itu. Lihat Rasulullah. Ya. Orangnya rapi, pakai minyak, pakai celak, kan begitu. Pakai bajunya bagus, tidak lusuh-lusuh. Kalau ada yang mengatakan ini suatu kesabaran, sabar tidak menjauhi dunia, ini juga satu kesalahan. Mana ada sejarahnya para sahabat dia punya baju baru, baju baru digantung, kemudian dia pakai baju-baju lap-lap itu, lap-lap lantai kan nggak ada. Tidak ada para ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum. Ini namanya berlebih-lebihan. Makanya kata Rasulullah halakal mutanaffi'un. selakalah orang-orang yang berlebihan. Berlebihan dari apa? melebihi kapasitas syariat, melebihi batasan-batasan syariat. Halakal mutanaffi'un. Kemudian apa lagi? As-sabru ala maharimillah. Sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sabar. Ini juga ada batasannya. Di dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan kondisi-kondisi darurat. Kondisi-kondisi darurat. Misalnya dia dalam keadaan sangat lapar, bahkan bisa merenggut nyawanya. Sementara di hadapannya ada khamar misalnya, yang notabene diharamkan oleh syariat. Maka pada saat itu dia wajib untuk minum khamar itu untuk menyelamatkan nyawanya. Karena apa? Karena pada saat itu posisinya dalam keadaan darurat. Nah, begitu. Tidak tidak laku di sini sabar ah saya sabar pokoknya biar biar mati misalnya salah seperti itu ya. salah yang seperti ini kecuali yang berkaitan dengan akidah yang berkaitan dengan akidah ya harus konsisten walaupun boleh juga boleh juga kita mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa boleh namun yang terbaik untuk konsisten Makanya para sahabat sampai dibunuh pun tetap saja dia katakan ahad-ahad gitu. Walaupun pada saat itu kalau dia katakan iyalah, kemudian dia lepaskan, tidak ada hukum bagi mereka. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya memang benar-benar beriman. Jadi sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar di sini jangan sampai Jangan sampai kita melakukan perkara yang uh, diharamkan tersebut. Ya misalnya kita sedang berjalan-jalan di pinggir pasar, kan begitu. Ya kita berusaha untuk tidak jelalatan sana kemari. Kadang-kadang ada saja yang me, me, apa namanya memaksa mata, tarik lagi kan begitu. Ini namanya kesabaran. Walaupun terlihat ada yang indah di samping kan begitu, ya sudah diusahakan. Karena yang namanya mata sering sukanya apa? yang yang indah-indah <laughs> begitu. Kadang-kadang kan nggak semua yang indah itu dihalalkan. Nah, begitu. Ah, kita sabar. Ya sabarlah nggak usah dilihat. Gitu. Demikianlah lebih kurangnya. Dan untuk sabar seperti ini juga memang butuh kesabaran, butuh sabar agar kita tidak terperosok pada eh, hal-hal uh, yang diharamkan. Kita lihat kisah seorang sahabat Fudail ketika dia uh, menuntun untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji. Tiba-tiba datang seorang wanita khas amah. Wanita ini memiliki wajah yang cukup jelita. Fudil melihat ke wanita ini, wanita ini juga melihat ke Fudil. Eh kebetulan waktu itu Fudil juga seorang yang tampan. Kemudian Rasulullah memutar kepala Fudil ke arah lain. Seret. Ya, sudah diputar, Fudil kembali. Seret. <laughs> Kembali melihat. Sampai tiga kali. Ada demikian para ikhwafidin azallahu iyyakum. Yang penting bagaimana? Ya kita berusaha lah Berusaha bagaimana? Supaya tidak jatuh pada hal-hal yang terlarang dalam agama. Dan itu pun ada batasan batasan Kemudian as-sabru ala aqdarillah allati yajriha imma mimma la kasaba li ibadati li ibadihi wa imma mimma yajrihillah ala aidi ba'dul ibad minal idai wal i'tida. Sabar atas takdir. Ya. Atas takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Artinya masalahnya tidak ada tidak bisa ikut campur tangan. Tidak ada campur tangan hamba. Ada juga sabar terhadap gangguan-gangguan orang lain. Dan ini juga merupakan suatu takdir. Ketika kita menjalani kehidupan kita merasa susah, ya jalankan sajalah kan begitu. Jangan terlalu menggerutu. Terkadang kan seorang itu ketika dia merasa kesempitan, ekonominya merasa eh, sempit dalam ekonomi, dia pun merasa kecil hati sehingga eh, apa namanya membuat dirinya apa namanya kecil hati, kemudian membuat dirinya merasa rendah diri. Karena apa? karena termasuk ekonomi lemah kan begitu. Dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan dirinya. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun seorang insan apabila dia disempitkan rezekinya dia katakan wahai Rabbku telah menghinakanku. Kalau dia mendapat kekayaan, dia mengira dia telah mendapatkan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Ya. Padahal tidak. Ketika kita mendapat e, ketika kita mengalami kesempitan hidup, ya kita serahkan saja masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pesimis dalam hidupnya akan muncul kata-kata yang yang kata-kata juga pesimis, macamnya nggak mau hidup. Ah saya ini susah, derita, bermandikan air mata, berselimutkan sengsara, kemudian bermandikan, berbajukan apalah pokoknya yang yang susah-susah lah. Terlihat pesimis hidupnya. Tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan. Seharusnya dia tetap semangat kan begitu ketika dia jalankan hidupannya kehidupannya kemudian rezekinya pada saat itu sedang lemah misalnya ya sudah memang itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan untuk dia hanya berusaha hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala makanya para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum sabar terhadap takdir ya sabar terhadap takdir baik takdir yang berkaitan dengan diri kita sendiri kita berhadapan dengan diri kita sendiri maupun takdir yang memang Allah tetapkan yang akan menimpa kita melalui diri orang lain ya seperti fitnah itu merupakan takdir kita harus sabar menghadapi manusia-manusia seperti ini atau kita dipukul orang misalnya dengan tanpa alasan atau mungkin dikarenakan hanya kita merapatkan saf misalnya kaki kita diinjak sampai bengkak misalnya ya sabar bagaimana ya ini dikatakan sabar kesabar, sikap sabar kita terhadap orang lainnya seperti para rasul juga memang begitu. Demikian para ikhwatiddin, azanallahu wa iyyakum. Ya, perlunya kesabaran di dalam berdakwah. Kalau dakwah tidak sabar, saya nggak tahu apa jadinya. Ya. Mungkin hanya sebulan, mungkin hanya seminggu dikarenakan ketidaksabaran. Kan begitu. Berdakwah sekali dua kali yang nambah satu nanti minggu depan nambah satu lagi sudah sebulan yang nambah tiga tadi ya nggak hadir satu minggu depan tinggal dua karena nggak hadir lima kan begitu nanti datang lagi begitu begitu saja aduh ini kalau kita gunakan waktu ini untuk bisnis kan begitu tapi demikian yang namanya yang namanya dakwah pasti ada saja kendala-kendalanya demikian para fakihin insyaallah wa iyyakum ya sekali lagi uh, ketika kita berdakwah bagaimanapun apapun tingkat level dakwahnya tetap membutuhkan kesabaran tetap membutuhkan kesabaran para fakihin insyaallah wa iyyakum Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya Jihadun nafsi arba' maratib. Jihad diri itu ada empat. Empat derajat. Pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Pertama, dia berusaha untuk mempelajari hidayah dan agama yang benar. Berusaha untuk sabar, tetap sabar, belajar. Itulah intinya tetap sabar untuk belajar. Sabar untuk belajar itu susah. Makanya berapa banyak kita lihat kepingin masuk pondok dari awal itu benggu-benggu masuk pondok. Begitu masuk pondok sebulan, aduh makannya begini, ininya begini, e, eh, WC-nya kotor. Banyaklah alasan kan begitu. Sehingga rasanya sebagai sempit sebulan keluar dari pondok. Kenapa? Karena nggak sabar. Ada lagi terkena talbisul iblis. Dia belajar. Ustaz, ah Ustaz kalau begini kita juga tahu di rumah ini. Datang lagi Ustaz, ah ini pula Ustaznya. Ngabis-ngabisi duit lah kita di sini. Akhirnya keluar pondok. Kenapa semua Ustaz nggak nggak becus? Hanya dia yang becus. Ada yang seperti ini. Akhirnya dia pindah dari satu pondok ke pondok lain. Ini sebulan, ini tiga minggu. Ya, di sini ini ini ini. Dan ini realita, ada yang seperti ini. Karena dia khawatir ketahuan, di sini namanya Usama, di sini Bin Laden, di sini <laughs> tukar-tukar namanya Zaid supaya ketahuan dia itu suka transmigrasi dari pondok ke pondok ya, mutasi dari pondok ke pondok nggak selesai nggak selesai selesai karena apa karena tidak sabar semuanya dianggap tidak tidak becus ataupun tidak cocok tidak selevel dengan dia dia kepinginnya kau belajar itu Albani langsung ngajari dia nah, ada yang seperti ini dan kita lihat teman-teman memang ada yang seperti ini ya teman-teman kita waktu belajar di Pakistan ada yang seperti ini akhirnya nggak ada yang tamat Pulang-pulang pun begitu, pulang begitu saja. Kenapa? Gak ada becus. Ini kurang, ini kurang, karena kurang, semua kurang jadinya. Karena apa? Karena tidak sabar dalam belajar. Padahal kalaupun dia mengajar mungkin juga tambah lebih parah daripada guru yang mengajarkannya. Yang kedua ayu jahidaha 'alal 'amali bih badal 'ilm. Dia berusaha untuk beramal mengamalkan ilmunya. Nah, ini juga perlu kezuhutan, perlu apa namanya kesungguhan dalam melaksanakannya. Kemudian ayu jahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limi man la ya'lamu. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk berdakwah, mengajarkan orang yang tidak mengetahui. Kita sudah terangkan satu dua tiga kali. Paham enggak? Enggak, terangkan lagi. Paham enggak? Enggak, terangkan lagi. Kan begitu. Lama-lama kan kita jengkel. Idiot kali lah kau ini. <laughs> Ada yang seperti ini kan model-modelnya. sudah capek diajarkan gini gini gini paham. Tadinya angguk-angguk, apa yang dipahami? Enggak jadi paham. Enggak <laughs> jadi paham. Takut ditanya karena emang enggak paham. Nah, jadi demikian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang bahasanya, ucapannya menjadi tiga kali supaya orang lebih paham. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Kitabul Ilm menyebutkan bab orang yang tidak paham dianjurkan untuk menanyakan kembali supaya dia paham. Kalau kita terus-terusan ditanya, misalnya antum seorang dosen, datang murid nanya, Pak dosen, gini gini gimana? Oh ini begini begini begini. Dah pergi dia besok. Masih mana yang kemarin tuh Pak? Diterangkan lagi gini gini. Oh iya iya. Datang lagi. Kurang jelas kemarin itu Pak. <laughs> Kira-kira gimana dosen kita ini? Kan jengkel. Nah, jadi demikian. Makanya dalam dakwah juga seperti itu. Ya. Nanti hari ini yang nanya kunut. Minggu depan kunut lagi. Nanti sebulan lagi oh, kunut lagi pertanyaannya. Kan begitu. Emang gak ada pertanyaan yang lain kan begitu. Kadang-kadang mau jengkel, tapi begitulah. Karena hari ini yang ini nanya, minggu depan yang ini nanya, yang ini nggak hadir waktu itu. Pada minggu yang lalu kita telah apa namanya kita terangkan tuntas panjang lebar satu jam misalnya. Nanti minggu depan itu nanya lagi. Kenapa? Karena dia nggak datang. Akhirnya jengkel Ustaz kan begitu. Kamu nggak datang kemarin? Enggak pak ustaz. Oh kalau gitu. <laughs> Mau bilang apa lagi? Nah jadi demikian para ikhwafidin azza wa iyyakum. Yang keempat ayu jahidah ala sabar ala masyakatid dakwah. daklah dia uh, bersabar untuk menahan diri, uh, bersabar untuk menghadapi e, tantangan-tantangan di dalam medan dakwah. Hanya nah, demikian para fakirin azza wa iyyakum. Makanya uh, Luqmanul Hakim ketika dia uh, memberi nasihat kepada anaknya Ya bunai ya aqimis shalah. Perhatikan. Ya bunai ya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan perbuatan ma'ruf. Wanha 'anil mungkar Laranglah perbuatan mungkar. Wasbir ala ma asabak dan sabar kamu atas apa yang apa yang akan menimpamu. Memang begitu. Kenapa? Inna dzalika min azmil umur karena yang hal itu memang sudah begitulah dia. Yang ya. begitulah setiap orang yang mendakwahkan pada kebenaran tetap aja ada kendala-kendala. Tidak ada yang mulus begitu saja. Tetap ada kendala-kendalanya. Di akhir dikatakan wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak sabarlah kamu atas kendala yang menimpa dirimu. Karena memang demikian para fakidin insyaallah iyyakum. Kemudian hadis dari Sa'ad bin dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala taqamin wala uznin hatta al-ham yahummuhu illa kaffara bihi min sayiati." Jadi seorang mukmin yang mendapat yang men, uh, yang terserang penyakit ataupun keletihan ataupun uh, kesedihan bahkan demam yang sedang dia derita kecuali itu merupakan eh, itu akan menghapuskan dosa-dosanya akan menghapuskan dosa-dosanya kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dia berkata qultu ya Rasulullah ya Rasulullah ayun nasi asadul bala ya Rasulullah Manusia mana yang paling berat cobaannya? Kata Rasulullah al-anbiya yaitu para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang setelah itu kemudian orang yang setelah itu. Fayubtalal 'abdu 'ala hasbi dinih. Seorang hamba akan mendapat cobaan sesuai dengan level agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban bala bala'u. Kalau agamanya kuat, kokoh, maka bala ataupun cobaan yang akan dia derita lebih kuat. Levelnya memang begitu. Wa inka kana fi dinihi riqqah ubutuliya ala hasbi ini Kalau agamanya apa namanya nggak kuat rapuh, maka balanya juga begitu. Ya, apa namanya? Ya dikit-dikit kena cobaan-cobaan. Ya sama seperti kita di dunia untuk naik kelas kan begitu Ujian kelas 1 kan beda dengan ujian kelas 2. Kalau mereka tidak lulus kelas 1, gimana mau mendapat ujian kelas 2 kan begitu. Makanya ujiannya ya kelas 1 saja. Nanti naik kelas 2, maka dapat ujian kelas 2. Kertas ujian kelas 2 kan beda dengan kelas 1. Akan lebih sulit demikian seterusnya. Terus, terus, terus, terus sampai selesai, sampai dia nanti akan keluar sebagai seorang insan yang yang suci. Nah, begitu. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin azamallahu wa iyyakum. Kemudian, fama yabrah al-bala bila abdi, bahwasanya cobaan itu akan tetap senantiasa ada menerpa seorang hamba, tetap ada. Tidak pernah kita selama kita hidup itu tidak ada bala, tetap ada saja. Ya besar kecil yang jelas tetap ada bala. Hatta yatrukaha hatta yatrukahu hatta yatrukahu yamshi al-ardi wa ma alaihi khati'ah sampai dia nanti berjalan di atas bumi tidak punya dosa sedikit pun. Nah, jadi demikian mereka ikhwatiddin Jadi ketika kita berhasil untuk menghadapi suatu cobaan ini, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaba amrul mukmin, sungguh mengagumkan sekali urusan orang mukmin ini. Apabila dia mendapat kebaikan, dia syukur. Kemudian dia mendapat surga. Apabila dia tertimpa satu musibah, dia uh, bersabar maka dia juga surga. Karena memang di dunia ini mau nggak mau kita harus sabar. Kalaupun kita tidak sabar, mau jadi apa? Kepada siapa kita protes? Misalnya si A seorang gadis sudah 30 gak, 30 tahun nggak dapat jodoh. Protes dengan siapa? Dengan bapak, dengan mama, dengan family-family atau dengan para ikon-ikon, ah, para akhwat-akhwat. Gara-gara kalian kalian nggak mau carikan aku. Misalnya kayak gitu. Protes? Mau protes siapa? Makanya sabar nggak sabar ataupun tidak sabar memang harus begitu. Makanya mendingan sabar kan <laughs> begitu. Dapat pahala. Kalau nggak sabar, ya tetap saja begitu, tidak akan berubah nasibnya. Karena memang demikian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mendapat musibah mungkin atau apa namanya uh, dia di mendapat kendala di dalam pekerjaannya misalnya. Ada suatu problem yang sungguh besar. Makanya dia harus sabar. Kalau tidak, ini biasanya yang jadi bulan-bulanan istri, anak. Jadikan apa? Jadikan kambing hitam. Gara-gara kamu ya. Coba kamu semirkan sepatu saya tadi. Tentu kan si bapak, si bos tadi nggak marah-marah melihat sepatu saya, kan begitu. Akhirnya jadi mencari-cari kambing hitam. Cobalah antum perhatikan diri antum sendiri. Ketika mendapat satu cobaan yang cukup kuat, biasanya cari-cari kambing hitam. Siapa kira-kira yang salah nih ya? <laughs> Cari-cari ini gara-gara dia. Makanya harus sabarkan diri. Itu bisikan-bisikan setan. Menyuruh kita untuk cari-cari kambing. Seolah-olah kita itu tidak salah. Yang salah itu para kambing-kambing ini. Nah, jadi demikian mereka Ya saya kira cukuplah permasalahan sabar ini. Ya, eh, sudah cukuplah kita pahami dan sabar merupakan suatu perkara yang mudah untuk diucapkan namun dalam realisasi dalam kehidupan itu kita katakan teramat sulit ya untuk tetap sabar sabar di atas ketaatan kepada Allah sabar untuk tetap menjauhkan hal-hal yang diharamkan dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yuwaffas sabirina ajrahum yuwaffas sabiruna ajrahum biwar hisab. Sungguhnya orang-orang sabar akan diberi pahala dengan tanpa batas. Artinya, sabar itu memiliki pahala yang sangat besar sekali. Makanya, al-jaza min jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan amalan. Kalau ganjarnya besar, pasti amalannya juga sulit. Kalau amalnya mudah, ya ganjarannya juga. Nah, ini mungkin para Aku lupa lihat Wassalamualaikum Silakan ada yang bertanya.